Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Halaman 92 perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Setelah kita menjelaskan dan membaca seputar kekhususan-kekhususan yang diberikan oleh Nabi oleh Allah taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan nabi-nabi yang lainnya. Sekarang di sini jelaskan lagi al-qismus pembagian yang kedua. Nah, barakallahu fikum pembagian yang kedua. Kata beliau, maka na mukhtasan bihi duna ummatih. Yaitu perkara-perkara yang dikhususkan untuk Rasulullah SAW bukan untuk umatnya. Ini khusus untuk Rasulullah, umatnya tidak boleh melakukannya. Paham ya? Seperti itu. Apa saja kita lihat sini? Minal khasa'is ma kana mukhtassan bihi duna ummatih. Termasuk kekhususan-kekhususan adalah sesuatu, suatu perkara yang memang dikhususkan untuk Rasulullah bukan untuk umatnya. Wa qad yusyarikuhu fi ba'dihha al-anbiya, tapi sebagian para nabi bisa jadi berserikat punya apa? Punya keutamaan tersebut. Kalau umatnya tidak, tapi sebagian para nabi mungkin punya. Sama berserikat dalam keutamaan tersebut wa hadha huwal maqsud awal inilah yang diinginkan nambar barakallahu yang pertama fal nadkurhu namurattaban ala abwabil fiqh maka kami akan menyebutkan secara urut sesuai dengan bab-bab fikih jadi nanti pembahasan kita ini nah disebutkan tentang kekhususan-kekhususan yang diberikan kepada Rasulullah SAW tapi umatnya tidak tapi sebagian para nabi mungkin Nah, barakallahu fikum berserikat dalam kekhususan tersebut. Tapi bentuknya nanti dibikin bab-bab fikih, kitabul iman, kitabut thaharah, kitabus shalah, kitabus zakah, urutannya seperti itu. Kitabus siam, kitabul hajj, kitabul at'imah, nah, dan macam-macam. Urut diurutkan seperti kitab dalam apa? Dalam fikih. Nah, kita lihat pertama kitabul iman, kitab al-iman. Perhatikan ya. Halaman 92. Wa min dzalika annahu kana ma'suman fi aqwalihi wa af'alihi. Dan termasuk kekhususan yang diberikan oleh Allah taala kepada nabinya bahwasanya beliau maksum, dijaga. Paham ya? Dijaga dari kesalahan. Nah, baik ucapannya maupun perbuatannya maksum. Nah, ini para nabi dan rasul, bukan nabi kita saja. Paham ya? Para nabi dan rasul, nah barakallahu fikum pada asalnya mereka apa? Nah maksum dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan yang ada baik dalam ucapannya dan perbuatannya la yajuzu alaihi at-ta'ammud wal khata' alladhi yata'allaq bi ada'i risalah tidak diperkenankan tidak diperbolehkan nah barakallahu fikum padanya ta'ammud sengaja nah atau keliru eh, yang ada kaitannya dengan menyampaikan risalah wala bi tidak pula yang lainnya nah fa yuqaru alaihi kemudian ditetapkan nah barakallahu fikum padanya enggak ada jadi para nabi dan para rasul maksum, terjaga terjaga dari kesalahan. Fala yantiq 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berucap eh, yang bersumber dari hawa nafsu, tapi yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Wa min dzalika ma dzakara Abu Abbas Ibnu Qas annahu kullifa wahda min al-'ilm ma kullifa an-nas bi ajma'ihim. Masyaallah bahwasannya dibebankan kepada beliau berupa ilmu nah barakallahu fikum yang ilmu tersebut apa barakallahu fik enam dibebankan kepada semua manusia seluruhnya jadi Rasulullah SAW memiliki ilmu-ilmu yang nah manusia yang lain juga memilikinya bagi Rasulullah pada sendirian nah ini kata masuk keutamaan ya kemudian wastashhadal bayhaqi wa ala dhalik kemudian membahayaki nah menjadikan syahid eh, dalam hal tersebut bi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Baina ana naimun" Tatkala aku tidur, perhatikan ini ya. Nam idza utitu nam biqadhin fi labanun. Ha, biqadhin fi labanun. Fasharibtu minhu Kata beliau SAW, tatkala aku tidur, tiba-tiba aku diberikan sesangkir atau segelas air susu. Fasalib minhu kemudian aku meminum darinya dari gelas tadi itu hatta ini la ara ya yajri fi atfari sampai-sampai aku melihat ada cairan yang mengalir dari yang mengalir pada apa? E, jari jemariku. Summa a'taitu fadli Umar bin kemudian aku berikan sisanya. Perhatikan ya, sisa air susu tadi yang diminum Rasulullah SAW. Nah, barakallahu fikum diberikan oleh umat Khattab anhu kemudian segenap para sahabat bertanya, "Wa ma awal tadzalik ya Rasulullah?" Apa yang kau takwilkan ha? terhadap mimpi tersebut ya Rasulullah qala al-ilm, ilmu maksudnya. Paham ya? Nah, dan ini juga dikuatkan dengan hadis yang lainnya bahwa Rasulullah setelah beliau meninggal dunia, beliau tidak mewariskan dinar atau dirham, tapi ilmu yang beliau wariskan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dan ini berlaku untuk segenap para nabi dan rasul. Inna ma'asyaral anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa inna ma warathul ilm. Faman akhadahu faqad akhada bihadin wafir. Sesungguhnya segenap para nabi dan rasul ha? sesungguhnya segenap para nabi mereka tidak mewariskan dinar wala dirham. Akan tapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ilmu jadi kalau kita nyari warisan peninggalan Rasulullah harta nggak dapat, ilmu dapat. Makanya kisah yang sering kita dengar kisah siapa waktu itu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, mengatakan kepada penduduk pasar, orang di pasar, beliau mengatakan, "Alangkah bangkrutnya ruginya kalian." Kemudian mereka bertanya, "Kenapa ya Abahir? Kenapa rugi? Kenapa bangkrut?" Paham ya? Rasulullah SAW Nah, wasallam, eh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, di sana ada orang bagi-bagi warisan. Kok kalian masih di sini saja? Maksudnya warisan itu ilmu maksudnya. Eh, ini kita masyhur ini ya. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian mereka langsung tanya, "Di mana?" Nah, kata Rasulullah SAW di masjid. Ini kata Abu Hurairah di masjid. Kata Abu Hurairah di masjid. Langsung mereka berbondong-bondong pergi masjid. Orang yang pasar itu. Pergi ke masjid, nggak melihat warisan dibagikan situ. Cuman lihat orang baca Al-Quran, ngajarkan Al-Quran, Langsung pulang lagi, ketemu Abu Hurairah lagi di situ. Abu Hurairah, Abu Hurairah nanya, "Apakah kalian melihat sesuatu di situ? Eh, berupa warisan dibagikan?" Kata orang-orang yang tadi pergi ke pasar katanya, "Tidak." Apa kamu lihat sana orang baca Al-Qur'an? Iya. Mengajarkan Al-Qur'an? Iya. Itulah warisan Rasulullah SAW maksudnya ilmu. Paham ya? Nah, jadi kalau nyari warisan ya ilmu yang diwariskan oleh mana nabi dan Nabi Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi. Wa min dzalika termasuk kekhususan juga annahu kana yara ma la an nas haulah. Bahwasanya dahulu Rasulullah SAW melihat sesuatu yang manusia tidak melihat di sekelilingnya. Manusia yang ada sekeliling Rasulullah itu enggak melihat, tapi Rasulullah melihat. Melihat sesuatu. Tapi sahih an Aisyah radhiyallahu anha di dalam sahih sahih Bukhari sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Hada Jibril yaqra'u alaihi salam." Ini Jibril, eh, nyampaikan salam kepadamu. Padahal yang lainnya lihat yang lainnya? Yang lainnya kadang lihat tapi Rasulullah lihat. Malaikat Jibril nam titip salam untuk apa? Untuk Aisyah. Nah, untuk siapa? Untuk Aisyah radhiyallahu anha. Nah, qalat alaihi salam ya Rasulullah. Keselamatan untuknya ya Rasulullah. Tara nara? engkau melihat sesuatu yang kami tidak melihat, ini keutamaannya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, Allah Kita lihat sini wa anha dan juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha juga di dalam hadis kusuf itu hadis enam seputar apa? Kusuf itu kusuf gerhana. Ala di sahihain yang ada dalam sahihain wallahi Lau ta'lamuna ma'alam la tuhibtum qalila wa la bakaitum katsira. Demi Allah. Nah, perhatikan. Demi Allah, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan apa? Tertawa sedikit dan akan banyak menangis. Paham ya? Berarti menunjukkan Rasulullah tahu, mereka tidak mengetahui. Paham ya? Makanya Rasulullah mengatakan kalau kalian tahu yang aku ketahui, niscaya kalian itu akan apa? Sedikit tertawa dan banyak menangis. Nah, seperti itu. Wa min dzalika anna Allah amarahu an yakhtara al-akhirah 'ala al-ula. Di antaranya juga bahwasanya Allah telah perintah ke Rasulullah SAW untuk memilih apa akhirat daripada dunia. Wa kana yuharrim 'alaihi an yamudda 'ainaihi ila ma mutti'a bihi al-mutrafuna min ahli dunya. Dan waktu itu Allah Subhanahu wa taala haramkan atas Rasulullah SAW untuk membentangkan pandangannya terhadap apa? kenikmatan-kenikmatan orang-orang kaya. Nah, dari penduduk dunia ini maksudnya biar tidak ter e, terbawa. Ya, terbawa kemudian cinta dengan dunia. Wa daliluhu minal kitab minal kitab al-aziz zahir dan dalilnya dari Al-Qur'an itu sangat nampak sekali. Wa min dzalika di antaranya juga annahu lam yakun lahu ta'allamus syi'r Allah ta'ala wa ma alamnahu syi'ra wa ma Di antara keutamaan juga, keutamaan juga bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah belajar nampar kalau fikum pantun. Tidak pernah belajar nampar kalau fikum nam pantun sehingga ketika beliau tuduh bahasanya nah penyair atau semisalnya itu semua tuduhan saja. Rasulullah enggak pernah. Lihat ini ayatnya. Wa ma alamnahu syi'ra wa ma yanbaghi kami tidak pernah mengajarkan kepada Rasulullah SAW kepada Muhammad SAW Nam pantun tidak pula apa? Layak baginya untuk mempelajarinya. Tidak layak bagi Rasulullah SAW untuk mempelajarinya. Wa min dalika annahu la yakun yuhsin kitabah dan juga termasuk kekhususan beliau bahwasanya beliau apa? Na barakallahu fikum, nam tidak pandai dalam menulis. Bahkan disebut oleh para ulama, na barakallahu fikum karena digelari dengan ummi alladhi nam layak yaqra wala yaktub, yang tidak bisa menulis, tidak pula Nah, barakallahu fikum eh, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis juga. Adapun kisah kisah apa? Ketika menerima wahyu yang pertama kali, malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan Iqra. Kemudian apa kata Rasulullah? Ma'ana biqari, aku bisa baca Iqra. Bacalah. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma'ana biqari, aku enggak bisa baca Iqra." Bacalah sampai diulang-ulang itu. Akhirnya Rasulullah baca, itu baca dari hafalannya, itu pendapat yang sahih. Bukan baca tulisan. Paham ya? Nah, itu pendapat yang dikuatkan para ulama, bukan baca tulisan tapi baca dari hafalan. Kalau baca dari hafalan beliau bisa. Paham ya? Kan banyak kisahnya kan. Di antaranya ketika beliau sholat maghrib baca surat apa? atur ya enggak? Ketika sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, ternyata lagi lewat eh? Ya? Nam, salah seorang namanya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Nah, dengar Rasulullah baca ayat tersebut am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun Padahal waktu itu dia masih musyrik, Jubair bin Mut'im ini. Ketika mendengar ayat tersebut langsung tertantar apa? Tertanam di benaknya, di hatinya keimanan. Paham ya? Langsung mengatakan kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku terbang. Berarti Rasulullah bisa baca kan? Tapi dari hafalan. Yang disebut ummi itu adalah apa? Alladzi la yaktub wa la yaqra al-maktub. Paham ya? Yang tidak bisa menulis dan juga tidak bisa apa? membaca tulisan yang tertulis. Qala Allah Ta'ala telah mengatakan alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiy nabiyal ummi alladzi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Ummi itu maksudnya tadi itu. Naam. Wa qala ta'ala ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik. Idzal irtabal muqtilun Syahidnya ini semuanya Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Adapun kalau pendapatnya mengatakan awal mulanya memang tidak bisa baca, kemudian diajari malaikat Jibril, akhirnya bisa baca. Bacaan yang dibaca itu adalah bacaan apa dari hafalannya, bukan bacaan dari tulisan. Itu pendapat yang sahih wallahu alam suwab. Nah, adapun yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. alamin.